Nah, jadi jangan sampai kita memberikan loyalitas kasih sayang kita kepada orang-orang musyrikin, memberikan cinta kita, enam kebahagiaan kita, kesenangan kita kepada mereka, kemudian dalam rangka untuk menghancurkan atau memerangi kaum muslimin, jangan, jangan sekali-kali demikian. Nah, karena perbuatan tersebut akan menghantarkan kita kepada hukum dalam artian kita dihukumi seperti mereka. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Dan barang siapa di antara enam kalian yang berloyalitas, kasih sayang, menolong, membantu mereka dengan rasa cinta, maka sesungguhnya termasuk mereka. Dalam artian kalau seandainya kita membantu menolong mereka dalam memerangi kaum musyrik, dalam memerangi kaum muslimin, maka kita dicap termasuk mereka. Nah, untuk ya, jangan sampai seperti itu. Nah, jangan sampai seperti itu. Wa dalilu qaulu ta'ala, kemudian beliau menyebutkan dalilnya, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadz dzalimin. Dan barang siapa yang berkasih sayang, membantu menolong orang-orang kafir dari kalian, di antara kalian, maka sesungguhnya dia termasuk mereka. Bayangkan, langsung ditap dihukumi termasuk mereka, termasuk orang-orang kafir. Nauzubillah. Jangan sampai seperti itu. 6. Berbeda dengan muamalah. Kalau muamalah dengan orang kafir itu amrun jaiz. Hah? Bermuamalah kerjasama dengan orang kafir itu perkara yang boleh. Nah, selain pada peperangan, paham ya? Seperti contohnya kita Nah, kerjasama dalam perdagangan, bisnis itu nggak masalah. Nah, bahkan silatul arham itu nggak masalah. Contohnya bapak kita, naudzubillah, atau ibu kita atau keluarga kita ada yang kafir, Nah, kita tidak masalah silaturahim menasehati dalam rangka agar hatinya lunak kemudian mau masuk Islam itu nggak masalah. Bahkan Rasulullah mengziarahi siapa itu? Dalam kisah yang sering kita ulang-ulang, pamannya Abu Talib. Nah, menjelang meninggalnya didatangi, ditalkin untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu tidak masalah, tapi yang jadi permasalahan, yang dilarang, yang diharamkan adalah apa? Kita Nah, mencintai, menyerahkan cinta kita kepada orang-orang kafir, menolong, membantu orang-orang kafir di dalam memerangi kaum muslimin. Itu dilarang karena itu termasuk bentuk kekufuran. Qala syarah Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala awal ayah Nah, ayatnya itu awalnya ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wa nasara awliya wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara sebagai para wali atau para penolong, para pembantu kalian. Dalam artian kalian jadikan wali mereka, kalian jadi, kalian jadikan mereka teman yang kalian cintai, jangan. Nah, orang Yahud itu adalah apa? Orang-orang yang nam dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang Yahud mereka apa? Orang-orang Yahud itu mereka adalah alimu walam ya'mal. Paham? Alimu walam ya'malu. Mereka itu punya ilmu tapi tidak beramal. Nah, orang-orang Yahud ya. Adapun orang Nasara adalah orang-orang yang apa? Yang Allah Taala hukumi dengan sesat. Nam khairil maghdubi alaihim waladalin Selain jalannya orang-orang yang Allah Taala murkai yaitu orang Yahud dan jalannya orang-orang yang sesat yaitu Nasara karena apa? Karena mereka amilu bila ilmin karena mereka beramal tanpa ilmu. Nauzubillah ya. Ai la tatawallahum la bimudarahatin wala bimahabbatin wala bimuawanatin Kata beliau, ai maknanya adalah jangan kalian berloyalitas bersama mereka, senang bersama mereka, cinta pada mereka, tidak dengan cara mudhaharah, memberikan pertolongan, wala bimahabbah, tidak pula memberikan kecintaan, wala bimuamanah, tidak pula memberikan pertolongan pada mereka. Nah, paham maksudnya? Tidak memberikan pertolongan, tidak memberikan kecintaan kepada orang-orang kafir di dalam memerangi kaum muslimin, itu maksudnya. Wa may yatawallahu minkum ya'ni minal muslimin dan barang siapa dari kalangan kaum muslimin yang berloyalitas kerjasama dengan mereka dalam rangka memberikan bantuan untuk meraih kaum muslimin, fa minhum. Maka sesungguhnya orang tersebut termasuk mereka. Kafir, naudzubillah ya. Ay yakunu minal yahud wal nasara. Dia menjadi seperti orang Yahud wan Nasara. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan Yahud dan Nasara, dari kalangan ahlu kitab dan orang-orang musyrikin, kemana mereka? Tempatnya di mana? Fi nari jahannam. Mereka berada di neraka jahannam khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah sejelek-jelek manusia. Nah, atau sejelek-jelek makhluk. Barakallahu fikum seperti itu. Wa hadha dalilun ala riddatih. Ini menunjukkan dalil bahwasanya murtadnya orang tersebut gara-gara menolong, membantu, memberikan bantuan pertolongan dengan senjata atau dengan makanan atau dengan minuman atau dengan buku-buku yang kira-kira apa? dalam rangka untuk menghancurkan kaum muslimin, merusak kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, nah membantu orang kafir dengan dengan tujuan tersebut, maka secara tidak langsung dia ternyata sudah murtad Nauzubillah. Naudzubillah ya. Murtad itu naudzubillah. Naam. Summa qal, "Innallaha la yahdil qaumadz zalimin." Kemudian Allah taala mengatakan, sesungguhnya Allah taala tidak memberikan hidayah, tidak memberikan petunjuk pada kaum yang zalimin. Fasamahum zalimin. Allah taala menamakan mereka adalah zalimin, orang yang zalim. Kenapa demikian? Karena dia mendzalimi dirinya sudah. Nah, mendzalimi dirinya Nah, akhirnya terjerumus pada kekufuran. Naudzubillah. Seharusnya dia muslim bersama kaum muslimin, dia malah memberikan bantuan kepada orang-orang kafir. Nah, memberikan bantuan kepada orang-orang kafir yang akhirnya dia juga dicap termasuk mereka. Naudzubillah ya. Nah, yang seperti itu naudzubillah karena karena balasan terhadap orang-orang yang murtad sudah kita sebutkan dalam ayat yang terulang-ulang balasannya apa? Neraka jahanam. Nah, kekal di dalamnya, terhapus amalan-amalannya. Nah, sebagaimana firman Allah Taala, "Wa يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ minkum دِينِ dinihi fayamut wa فَأُولَٰئِكَ kafir, أَعْمَالُهُمْ habitat a'maluhum وَالْآخِرَةِ dunya wal akhirah, هُمْ فِيهَا ashabun nar hum fiha Wa dan barang siapa yang murtad dari kalian, nam kembali dari agamanya, kembali kepada agama kekufuran, kemudian dia mati, mahuwa kafir, dalam keadaan dia kafir, faulaika habitat amaluhum maka mereka itu adalah orang-orang yang terhapus amalan mereka di dunia dan di akhiratnya dan dia termasuk penduduk api neraka hum fiha khalidun dan mereka dalam keadaan kekal di dalamnya naudzubillah. Nah, jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menolong, cinta, bangga, senang membantu orang kafir, menolong orang kafir di dalam memerangi kaum muslimin. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kemudian berikutnya kata beliau, pembatal keislaman yang kesembilan atasnya mani takoda anna ba'dan nas yas'ahul khuruj an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kama wasi'ahul khadr. Al-khuruj an syari'ati Musa alaihi salam fa huwa kafir. Barang siapa yang meyakini bahwasanya sebagian manusia diperbolehkan untuk berontak. Perhatikan ini. Diperbolehkan untuk berontak keluar dari syariatnya Nabi Muhammad SAW sebagaimana apa? Sebagaimana keluarnya Khadir dari syariatnya Musa. Sebagaimana apa? Nah, bolehnya Nabi Khadir atau Ewa keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam. Nah, perhatikan itu. Fahuwa kafir maka kafir. Jangan disamakan dengan kisahnya apa? Khadir alaihissalam dengan Nabi Musa. Karena masing-masing diberi wahyu yang tersendiri. Nah, sehingga beda. Sehingga beda jangan disamakan. Tapi barang siapa yang meyakini bahwasanya sebagian manusia memperbolehkan untuk keluar, memberontak kepada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diperbolehkannya Khadir keluar dari syariat Musa, karena Nabi Nabi Khadir alaihissalam tidak uh, tidak seperti syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. Nah, sehingga punya syariat yang berbeda-beda. Kisahnya bisa dilihat dalam surat Al-Kahfi itu ya. Fahuwa kafir, maka dia adalah kafir orang tersebut. Kata beliau, at Qala syarih Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, "Man ajaza li ahadin" Barang siapa yang memperbolehkan untuk seseorang an yakhruja an syariati Muhammadin untuk keluar dari syariatnya Rasulullah, nam li Allah ba'atha Muhammadan ila nasi kafah. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah taala telah mengutusnya, ya telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah apa? Wa bu'itsu wa bu'itsu ila nasi kafah dan aku aku diutus untuk seluruh manusia. Seluruh di dunia ini manusia seluruh di muka bumi dunia ini semuanya Rasulullah diutus untuk mereka semuanya. Cuman namanya beda-beda ya. Dahulu mungkin negara kita namanya bukan Indonesia gitu loh. Mungkin nama-nama lain ya. Yang jelas termasuk nabi yang diutus kepada umat seluruh dunia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nabi-nabi sebelumnya mereka diutus kepada umat-umat masing-masing ya. Nah, umat masing-masing. Tapi untuk manusia seluruhnya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana ini perkara termasuk lima perkara yang disebutkan dalam hadis itu. Di dalam hadis Al Rasulullah mengatakan itu khamsan. Aku diberi lima perkara. Di antaranya apa? Ini, wa bu'istu ilan nasi ini. Yang mana pemberian lima perkara itu tidak diberikan nabi-nabi yang sebelumnya. Di antaranya adalah aku diutus oleh Allah taala kepada manusia seluruhnya Wa aujaba nah, perhatikan nih, wa aujaba ta'atahu 'alal 'alamin dan wajib seluruh alam semesta ini untuk mentaatinya. Perhatikan itu. Nah, jadi orang yang berpendapat bolehnya keluar, boleh memberontak keluar dari ajaran Rasulullah itu sangat fatal. Sangat keliru besar. Nah, perhatikan itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dan tidaklah aku mengutusmu kecuali sebagai rahmah kasih sayang terhadap alam semesta ini. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin nasi basyira wa nadhira dan tidaklah kami mengutus engkau melainkan kepada seluruh manusia sebagai basyirah pemberi kabar gembira wa nadhira dan pemberi peringatan sehingga dakwah Rasulullah SAW adalah dakwah yang mulia dakwah Nabi kita Muhammad SAW alaihi wa ala alihi wasallam dakwah yang penuh dengan kesayangan penuh dengan kasih sayang lemah lembut nah, tidak keras tapi tegas tidak keras tapi tegas itu yang diinginkan sehingga Rasulullah suatu ketika Nah, ketika menyuruh atau menasihati. sebagai para sahabat apa? Basyiru wa la tunfiru. Yassiru wa la tu'assiru. Apa kata Rasulullah? Basyiru. Berilah umat itu kabar gembira. Wa la dan jangan engkau bikin mereka lari. Yassiru dan permudahlah mereka. Wa la tu'assiru dan janganlah kalian bikin mereka susah atau sulit. Kenapa demikian? Karena Rabbuna Jalla wa Ala eh, Allah Subhanahu wa taala Rabb kita telah menyarankan yang demikian dan menyukai hal yang tersebut yaitu apa tidak menyusahkan tidak memberatkan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr Allah taala inginkan pada kalian itu kemudahan dan tidak inginkan pada kalian itu kesusahan nah atau sesuatu yang sulit sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bersabda dalam hadis yang sahih hadis Abi Hurairah apa itu idza shalla ahadukum na'am linnas aw binnas falyukhaffif Apabila kamu salah seorang di antara kalian sholat menjadi imam untuk manusia maka hendaklah diperingan. Jadi kalau kita imam sebagai imam manusia itu dalam artian kita mengimami manusia, ya, makmum di belakang kita, fal yukhaffif. Maka hendaklah diperingan sholatnya. Fa inna fihi mudda'i was-sakim hajah. Karena di belakang kita itu ada orang sakit, ada orang yang yang punya keperluan, ada orang yang orang tua, eh, mungkin dikhawatirkan tidak kuat dengan dengan dengan kalau berdiri lama gitu ya. Kemudian apa kata Rasulullah? Wa idza shalla ahadukum li nafsihi dan apabila salah seorang di antara kalian salat untuk dirinya sendiri apa? fal masya, maka perpanjanglah sesuai kamu, sesuai apa yang dia inginkan. Boleh kita baca yang sepanjangnya nggak masalah. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin dengan apa? Dengan ampunan dosanya yang akan datang yang nah kemudian yang telah yang telah lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? dikisahkan dalam hadis Aisyah itu dan karena Rasulullah SAW yakumul lail. Perhatikan. Rasulullah SAW waktu itu menegakkan kiamul lail, salat malam. Jadi jangan malas untuk bangun salat malam. Nah, salat malam, nah kemudian berzikir, berdoa di waktu-waktu tersebut karena waktu itu Allah Ta'ala turun ke langit dunia seperti ke malam terakhir itu. Doanya dikabulkan, ingat itu, doanya dikabulkan. Rasulullah diceritakan apa? Hatta tatafattar qadamah, hatta tatawarram qadamah dalam riwayat. Hingga Rasulullah apa? Sampai kakinya itu pecah-pecah. Nah, kedua telapak kakinya pecah-pecah dengan sebab bahwa dengan sebab Rasulullah sangat panjangnya dalam berdiri dalam solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Nah, barakallahu fiikum. Kemudian beliau melanjutkan lagi, "Qul ya ayuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'a." Katakanlah hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kekhususan daripada nabi-nabi yang sebelumnya. Nah, jadi diutus untuk manusia seluruhnya. Faman lam yastajib lirrasul wa yattabi atau wa yatba' hadzal rasul bahwa kafir. Maka barang siapa yang tidak mau memenuhi panggilan rasul dan tidak mengikuti rasul ini, maka dia telah kafir. Sawa'un ka akana yahudiyan aw nasraniyan aw majusiyan. Baik dia itu orang Yahudi atau orang Nasrani atau orang atau orang apa? Atau orang Majusi, nah itu tetap kafir. Au ayyuminatin kan atau dengan agama yang manapun. Di atas agama yang manapun tetap kafir. Kenapa? Karena agama Islam ini adalah apa? Adalah agama yang telah menghapuskan nasahat jami al-adyan. Menghapuskan seluruh agama-agama yang sebelumnya. Dan telah disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam firman-Nya apa firman-Nya itu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu al islamadina Itu ayatnya. Allah Ta'ala ridha Islam sebagai agamanya telah disempurnakan li'annahu bibi'satihi aujaballahu ta'atahu wattiba'ah karena Allah Subhanahu wa taala dengan mengutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nam bu'itsa bil apa bil ikra nah jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dengan ikra itu ikra dalam surat atau surat al-alaq itu ya nah ikra bismi rabbikal ladzi khalaq itu ayat 1 sampai ayat 5 itu diutus menjadi nabi, kemudian diutus menjadi rasul dengan apa? Wa ursila bil mudatsir. Nah, diutus dengan surat Al-Mudatsir ayat 1 sampai 5 juga. Ya ayyuhal mudatsir kum faangdir Nah, ila akhirnya 5 ayat itu menunjukkan Rasulullah SAW diutus menjadi rasul. Nah, nubi abil ikra wa ursila bil mudatsir. Itu. Itu bisa dilihat di mana? Di kitab yang sudah kita baca, kita selesaikan kitab Al-Usul Salasah di akhir-akhir itu. Al-Usul Salasah di akhir-akhir. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, kemudian Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Itu. Dalil masalah ittiba itu banyak sekali. Kalau kita sebutkan waktunya tidak cukup ya, kita lanjutkan aja. Kata beliau, "Wa man kana ala dinil yahudiyyah wa nasraniyah fa innahu qad nusikha bi bi'satihi." Dan barang siapa yang masih berada di atas agama Yahudi atau masih berada di agama Nasrani, maka sungguhnya telah dihapus dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib semuanya beriman. Enam dan taat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala yas'u ahadan an yakhruj an taatih maka tidak diperbolehkan seorang pun untuk keluar dari mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma rasulu wa manahakum anhu fantahu dan apa-apa yang didatangkan dari kalian nah oleh Rasulullah maka ambillah dan apa-apa yang dilarang dari kalian maka tinggalkanlah. Kemudian Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadisnya Abi Hurairah apa itu? Naam. Rasulullah SAW bersabda, <clears throat> manahaitukum anhu fasanibuh, ma nahaitukum anhu ibu, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." dan apa-apa yang aku larang pada dari kalian maka hindarilah, jauhkanlah atau jauhilah. Dan apa-apa yang aku perintahkan untuk kalian apa? Kerjakanlah semampu kalian. Fa inna ma man kana qablakum. Karena sesungguhnya dibinasakan umat-umat sebelum kalian apa? Kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala ihim Karena banyaknya bertanya, banyak bertanya tapi tidak pada perkara yang bermanfaat gitu loh. Nah, seperti kisahnya siapa itu? Di dalam surah Al-Baqarah, diperintahkan suruh menyembelih sapi malah mengatakan sapi yang mana, warna apa, Eh, warna yang mana, kemudian sapi yang mana. Akhirnya di ujung-ujungnya Allah Taala mengatakan wa makadu yaf'alun. Hampir-hampir mereka tidak mengerjakan perintah tersebut. Nauzubillah ya, jangan banyak bertanya pada perkara yang tidak bermanfaat. Kemudian apa? Waqtilafu malanbiyahim. Karena perbuatan mereka menyelisih nabi-nabi mereka. Inilah yang bikin kebinasaan terjadi pada umat tersebut. Barakallahu fikum. Cukup sekian dulu yang sampaikan. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Biidznillah taala. Subhanakallahumma wa